Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana dengan nikmat hidayah, inayah dan taufik Allah semata kita bisa kembali duduk bersimpuh di masjid ini yang kita harapkan kepada Allah barokahnya. Bersama-sama kita duduk mempelajari sebagian urusan agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Merupakan konsekuensi merupakan konsekuensi orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang artinya aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah konsekuensinya diantaranya alla yu'badallahu illa bima syara'a tidaklah dia beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat yang lebih mulia daripada syariatnya Nabi. Tidak ada syariat yang lebih sempurna dan lebih bagus daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu mendukung ibadah kita supaya lurus dan supaya diterima oleh Allah wajib atas kita untuk mempelajari syariat Rasul terkait dengan ibadah-ibadah yaumiyah rutinitas harian kita yang Allah wajibkan atas setiap diri-diri kita yakni diantaranya perkara as-salat perkara salat dan dalam pertemuan yang telah lalu kita telah membacakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang faedahnya diantaranya beliau bertanya kepada Rasul amalan yang paling dicintai dening Allah. Napa niku? Salat pada waktunya. Terus pun apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Setelahnya jihad fisabilillah. Di dalam hadis ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam menempatkan salat pada waktunya lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Kalau jihad tersebut belum wajib. Barakallahu fikum. Maka sholat pada waktunya merupakan perkara yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Kenapa? Dikarenakan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103. <clears throat> Inna <clears throat> Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta Sesungguhnya Salat itu Allah wajibkan atas setiap mukmin yang telah ditentukan ditetapkan waktu-waktunya. Sehingga termasuk di antara syarat sahnya salat adalah seorang melakukan salat pada waktunya masing-masing. Dan bagaimana kita menentukan waktu tersebut? Inilah fungsional adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, menerangkan kepada mereka perihal ibadah mereka yang mereka belum mengetahuinya. Datos istilahnya boten kita niki salat sakehendak kita. Saya kepenginnya sholat sekarang, koh kobernya sekarang, koh dan seterusnya sekarang, boten. Namun harus dengan tepat pada waktunya. Kenapa demikian? Dikarenakan orang yang sholat tidak memperhatikan waktu Allah ancam fawailul lil musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Celaka bagi mereka orang yang sholat yaitu mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata para ulama, sebab turun ayat ini adanya orang-orang yang senang mengakhir-akhirkan sholat. Nah, Maka dari itu, kita harus memperhatikan waktu-waktu sholat. Maka di dalam kitab Datullah kami ini, dibawakan di dalam babul mawakid tentang waktu-waktu sholat beberapa hadis yang panjang. Di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang beliau mengatakan kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Yusalli dhuhra bil hajirah wal asru wasyamsu nakiyah wal maghriba idza wajabat wal isya'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara wasubhu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bil ghalas di dalam hadis ini masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an menerangkan tentang waktu-waktu salat lima waktu salat fardu lima waktu kata Jabir bin Abdullah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli zuhro melaksanakan sholat duhur bil hajiroh, yakni waktu setelah tergelincir matahari, inda syiddatil har ketika masih terik panas menyengat. Berarti setelah zawal, setelah tergelincir mata matahari, sampun lingsir serengenge. Sudah lingsir serengengenya, mataharinya Walaupun masih panas beliau melakukan sholat duhur. Itulah waktunya. Kemudian wal asra beliau melakukan sholat asar wasyamsu nakiyah dalam keadaan matahari masih nakiyah ai masih cerah belum menguning. Maknanya lam tadkhulha sofrotun yakni belum masuk warna kuning Nek saya sonten kan radi kuning nggih. Matahari lah ini belum menguning, itu waktu asar. Beliau melakukan sholat demikian. Adapun wal maghriba idza wajabat. Sholat maghrib kalau sudah terbenam matahari. Sudah terbenam mata matahari. Wal isya ahyanan wa ahyanan. Adapun sholat isya kadangkala kadangkala. Maksudnya kadangkala bagaimana? Kadangkala sholat, kadangkala mboten, bukan itu. Namun kadangkala kadangkala di sini diterangkan dalam lafaz berikutnya idza ra'ahu ijtama'u ajjala kalau sudah melihat para sahabat berkumpul para sahabat berkumpul mungkin setelah taklim karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kadangkala memberikan wejangan memberikan pelajaran kepada para sahabat setelah sholat maghrib setelah sholat maghrib kadangkala tidak boten saben dinten. Lah maka kalau Rasul melihat para sahabat telah berkumpul ajala menyegerakan sholat Isya pada awal waktunya. Yaitu kapan itu? Ketika zahabi Syafaqil Ahmar. Setelah hilang rona merah di ufuk. nih sebelah barat nek matahari sudah lingsir kan kadang ada. nggih apa namanya bahasa Jawa ini Mbah? napa namine mega nggih mega nggih sudah hilang mega di Syafaqil Ahmar misalnya demikian yaitu mega yang rona merah di uh, ufuk sudah hilang maka itulah waktu isya pertama nggih wa idza ra'ahum abta'u kalau melihat para sahabat berlambat-lambat belum datang semuanya akhara beliau agak menundanya agak menun menunda Nah, ini kalau sholat isya. Wasubha wasubhu adapun sholat subuh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yusolliha bil golas. Beliau melaksanakannya masih waktu petang. Golas yakni campuran gelapnya malam dengan cahaya fajar yang di waktu siang. Ini cahaya sih siang. Nah niki barakallahu fikum waktu salat di dalam hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu riwayat hadis yang menerangkan tentang waktu-waktu salat. Dan di sana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ada hadis yang lebih jelas lagi. Wonten hadis ingkang langkung gamblang dan jelas serta tegas kalau tadi memang sudah jelas. Namun ada yang lebih jelas lagi. Yaitu hadis Barakallahu fikum Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh alimamu Muslim nomor hadis 612. Jadi kita mengetahui 6 batasan awal waktu, akhir waktu, awal waktu, akhir waktu. Eh, kalau tadi cuma Nabi melakukan di waktu-waktu itu. Hadis ini menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda Waktu zuhri idza zalati syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahduril asru kata beliau waktu waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur, apabila telah tergelincir matahari, sudah lingsir serengenge. Ini awal waktunya. Wakana dhillur rojuli dan adalah bayangan benda, bayangan benda daripada seseorang ini, bayangan barang, benda ini katulihi masih sama dengan panjang bendanya. Berarti dari sini diambil waktu kata para ulama waktu zuhur rentannya adalah sejak ter, setelah tergelincir matahari sampai dengan bayangan benda sama dengan bendanya panjangnya pun ya siwa fai izawal selain fai fai itu adalah kan matahari kadang ketika perputarannya lingsir ke utara atau condong utara atau condong selat selatan. Kadangkala di tengah. Nah ketika di tengah pas zawal, pas di atas ubun-ubun kita pasti tidak ada bayangan. Namun kadangkala kalau pas bulan-bulan tertentu September atau yang lainnya agak lingsir utara, nah maka di sini pas tengahnya itu mesti akan ada sedikit bayang, bayangan. Lah itu namanya fai diukur. Kalau misalnya oh cuma 3 cm. 3 cm Berarti panjangnya benda taruhlah misalnya 20 cm. Berarti ditambah 3 3 cm dari benda tersebut. Oh berarti sudah 23 cm berarti ini akhir waktu zuhur. Ini kalau kita mau latihan dengan menggunakan ya apa namanya? pandom yang itu. Nah, temirsani kalau tiang sepuh ya ini sesepuh-sepuh ya ini anu nggih, pakai jamin nggih. Nah, mirsani kata niki nggih kasar-kasare dibikin lingkaran-lingkaran itu nah itu demikian adanya faiz zawal kemudian waktu duhur an yaitu setelah zawal sampai dengan panjang benda panjang bayangan benda sama dengan panjang benda bendanya <coughs> malam yahduril asru sebelum masuk waktu asar yang maknanya ini kalau sudah panjang benda sama dengan bendanya maka itu adalah awal waktu asar. Awal waktu asar. Jenengan memahami waktu ini nanti akan mudah memahami istilah adanya jamak suri. Jamak siri. Jamak bukan jamak namun kayak jamak. Orang sholat di akhir waktu mepet ternyata langsung sholat ah, asar. Nah itu nanti bisa dilakukan dalam beberapa keadaan. Eh? Namun kalau sengaja selalu seperti itu tercela nanti. Tercel, tercela. Ini barakallahu fikum. Maka di sini barakallahu fik waktu asar kata beliau wa waktul asri dan waktu asar malam tusaffir syamsu sebelum matahari menguning. Berarti waktu asar di sini adalah sejak panjang benda sepan panjang bayangan benda sama dengan bendanya sampai dengan sebelum matahari menguning. Itu waktu yang afdol untuk melakukan sholat asar. Waktu ikhtiar namanya. Waktu ikhtiar. Nah, kemudian wa waktu sholatil maghrib. Waktu sholat maghrib. Malam taghibis syafaq. Yaitu sejak terbenamnya matahari sampai dengan sebelum hilangnya syafakil Ahmar tadi. Apa mega di bagian barat. Ini mega nih Mega warna rona merah di bagian ufuk barat, yaitu sebelum itu hilang berarti itu waktu sholat maghrib. Wa waktu sholatil isya'i, waktu sholat isya ila nisfil lail al ausab sampai dengan pertengahan malam yang tengah. Nah, pertengahan malam yang tengah adalah waktu Isya dimulai berarti sejak terhilangnya mega tadi sampai dengan yang afdol adalah pertengahan malam yang tengah. Waktu malam dibagi menjadi tiga. Ya, kan sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga ah, akhir. Nah. Kalau ini nisfil lailil ausat, pertengahan malam yang tengah. Berarti yang maksudnya setengahnya. Bukan seperti yang tengah namun pertengahan yang tengah. Berarti seandainya maghrib taruhlah jam 6. Niki enggane nggih. Maghrib jam 6, subuh jam 4. Berarti berapa jam antara maghrib dengan subuh? Nggih. 10 jam. Berarti tengah-tengahnya 5 jam. Berarti 6 tambah 5. Berarti tengahnya jam 11. Itu waktu yang untuk melakukan sholat isya. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laula nasyukko ala ummati la amartuhum bisolati bihadhi sa'ah. Yang paling afdol sholat isya itu pertengahan malam. Kalau tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk melakukan sholat isya di pertengahan malam ini. Namun berat nih, berat karena yang namanya tidur sebelum sholat isya itu makruh, ya itu mak makruh ngantuk kita tahan itu berat nam itu berat lah yang afdol mana yang afdol adalah tetap bersama jamaah bersama kaum muslimin ya wah saya mau sholat malam aja nantilah ini tidak afdol yang afdol sholat berjamaah bersama kaum muslimin nanti akan datang secara khusus pembahasan tentang sholat jamaah Oke, ini waktu-waktu sholat adapun waktu subuh Wa waktu sholatil subhi, waktu sholat subuh adalah min tulu'il fajri, yaitu sejak terbitnya fajar. Fajar apa? Fajar sodik. Fajar ada dua. Fajar so itu fajar yang pertama. Yang biasanya dimanfaatkan untuk azan subuh yang pertama. Datos azan subuh daripada atau tuntunan yang dilakukan oleh Rasul ada dua kali ah, adzan. Dua kali ah, adzan. Adzan subuh yang pertama, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah ini biasanya masih waktu fajar kadzib. Nah, kemudian yang kedua, fajar shadiq waktu subuh yang asli. Adzan subuh yang kedua, kedua. Lah ini waktu subuh dimulai dari fajar shadiq waktu fajar subuh yakni ketika adzan subuh yang kedua biasanya. Nah, dan sampai dengan malam tatlu isyamsu sebelum terbit matahari. Sebelum terbit mata matahari. Lah inilah waktu waktu salat. Nah, bagaimana tadi disinggung sedikit tentang azan ada dua, azan subuh ada dua. Kalau seandainya kita mengamalkan bagaimana? Yaitu sunnahnya Nabi namun hendaknya seorang sebelum mengamalkan sunnah yang di situ masyarakat belum mengetahui terangkan terlebih dahulu. Eh, seperti sekarang kita terangkan, oh adzan subuh itu ada dua. Ya, jangan nuwun sewu ujuk-ujuk semangat saya amalkan ini sunnah Nabi. Akhirnya dituduh macam-macam. Ya apa tidak? Ya, Lalu ini nyeleneh, ini aneh, ini seterusnya. Lah makanya dari itu dituntut bagi seorang muslim untuk semangat belajar ilmu agama agar bisa menerangkan kepada muslimin yang lainnya. Ini loh saya mengamalkan tuntunan Nabi. Jadi bukan aneh-aneh, ini tuntunan Nabi, ya. Dan ternyata alhamdulillah kita sering mendengar ya kalau di pondok kita diamalkan, ya dan selain di pondok kita, kita sering mendengar kadang setengah empat di wilayah kita di sana di Berobot itu ada yang adan setengah empat, ya terlalu semangat mungkin setengah empat adan, adan awal, adan awal. Seyogianya adan kalau di Mekah, kalau di Mekah selisihnya satu jam, jadi tidak ada patokan. Namun seyogianya jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh, mungkin sekitar setengah jam atau 20 menit sekitar cukup untuk makan sahur. Kata Rasulullah, "Idza apa namanya? Idza sami'tumul yu'adzinu idza al Bilal, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum." Kata beliau, "Kalau engkau mendengar Bilal azan, terus makan dan minum sahur tetap dilanjutkan sampai dengan nanti ibnu Ummi Maktum itu azan yang kedua. Berarti menunjukkan azan subuh ada dua, dua kali. Nah dari sini para ulama khilaf. Kalau begitu azan pertama tadi dikatakan azannya Bilal. Berarti azan pertama adalah azan seperti biasa. Azan kedua yang menggunakan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairum minan naum. Nah, itu azan yang kedua dengan taswib. Ini yang dipilih oleh sebagian ulama kibar. Nah, dan sebagian yang lain menyatakan as-salatu khairu minan naum itu di azan yang pertama. Karena ini fungsinya membangunkan orang tidur supaya bangun malam. Ala kullin mereka yang berpendapat dengan ini ada pendapat ulama di belakangnya dan sisi wajah yang kuat atau yang kedua maka mereka ada sisi wajah yang kuat juga. Namun yang seyogianya dilakukan kalau azannya cuma satu kali cuma satu kali subuhnya maka hendaknya menggunakan as-salatu khairun minan naum okay? kalau satu satu kali ya kenapa ya karena ini azan subuh karena ini azan azan subuh kalau azannya cuma satu kali maka menggunakan as-salatu khairun minan naum nah, kalau mau disambung dengan tajwid as-salatu khairum minan naum dengan idgham bi ya niki tentang azan sesungguhnya nanti akan ada pembahasan azan okay. namun nanti ini kita singgung sedikit mok nanti ada yang salah paham ya jadi barakallahu fikum ini tentang waktu-waktu salat Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dados kula ambali-mali waktu-waktu sholat diterangkan oleh Rasul dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Waktu duhur adalah sejak dimulai sejak tergelincir matahari sampai dengan bayangan benda sama dengan panjang benda bendanya. Eh. Yang kedua, waktu asar berarti dimulai sejak bayangan benda sama dengan bendanya sampai dengan sebelum matahari mengu menguning. Waktu ikhtiar. Ini waktu ikhtiar, waktu yang dibolehkan. Kemudian waktu sholat maghrib adalah setelah terbenam matahari sampai dengan hilangnya mega. yakni syafaqil ahmar rona merah di ufuk sana. Waktu isya setelah hilangnya mega tadi sampai dengan pertengahan malam yang tengah. Nih, waktu subuh sejak terbitnya fajar sampai dengan ter, sebelum terbitnya mata matahari. Lah inilah waktu-waktu salat. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan para ulama, hadhil awhiyal awqatul lati yushraw ada'us salawatil khamsu fiha. Inilah waktu-waktu yang disyariatkan untuk kita mengerjakan salat fardu padanya. Eh, Sholat fi waktiha. Sholat pada waktunya, ya di waktu-waktu sekitar ini. Ini sekitar ini. Maka fayajibu alal muslimin at-taqayyud bidzalika. Maka wajib atas kaum muslimin untuk mengikat sholat-sholat mereka dengan waktu-waktu tadi. Wal muhafadhu 'alaiha fi waktiha dan menjaga sholat untuk dikerjakan pada waktu-waktunya. Watarku takhiriha dan wajib untuk meninggalkan mengakhir-akhirkan. Lebih-lebih kalau sampai di luar waktu. Kalau sholat di luar waktu dengan sengaja tanpa adanya uzur yang dibenarkan, sholatnya tidak sah. eh? Misalnya pun panjenengan, saya mau sholat duhur. lawong biasane jam tengah rolas di seniki jam tengah rolas kulo sholat. Padahal seniki adan dimulai jam berapa misalnya? Jam 12 ku kurang sedikit nggih. Ini tengah rolas ad salat set diaturi malih. solat monggo. Lho, aku wis salat mau. Lah niki dereng sah jalaran dereng mlebet wek pedal, Nah, kalau sebelum waktunya tidak sah. Kalau di luar waktu bagaimana? Kalau di luar waktu setelah waktu solat Maka kalau dengan sengaja tanpa uzur, kayak tadi dengan sengaja tanpa uzur yang dibenarkan syariat, maka juga tidak sah, berdosa. Berdo, berdosa. Kecuali kalau ada uzur yang dibenarkan syari, syariat. Apa yang uzur yang dibenarkan syariat? Seperti musafir yang dia ingin menjamak solatnya. Jamak takdim berarti melakukan solat asar di waktu duhur. Sebelum waktu sah sah karena diizinkan oleh syari syariat jamak takhir berarti sholat duhur di waktu asar sah sah karena diizinkan oleh syariat gini gini jadi demikian atau apa atau mereka orang yang mengakhirkan waktu dengan sebab kelabas tidur tertidur pules digugah nggak tangi tangi akhirnya sudah ya di sini dirinci kalau memang bukan menjadi tujuan nek tujuannya lah saya mau sholatnya nanti ajalah pak tidur dulu dibangunkan supaya sholat di luar waktu maka dia berdosa bisa terancam sholatnya tidak sah karena sengah, sengaja nge. namun kalau tidak maka yang seperti ini dimaafkan faman nama an sholatin aw nasiya anha fa fasolatu hina zakaroha orang yang tertidur terlewatkan dari sholat atau lupa saking sibuknya maka orang tersebut waktu sholatnya ketika ingat ketika ingat lah itu hal-hal yang dibolehkan di dalam syariat diantaranya maka di sini kata para ulama watarki takhiriha watarku takhiriha dan hendaknya kita meninggalkan mengakhirkan sholat kenapa demikian lianna yuakhirunaha Dikarenakan Allah Ta'ala telah mengancam orang-orang yang mengakhirkan sholat an waktiha sehingga keluar dari waktunya. Faqala Ta'ala maka Allah Ta'ala berfirman fawailul lil musallin. Celaka neraka wail bagi orang yang sholat. Yang bagaimana alladzinahum an sholatihim sahun. Orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya. Ini walaupun sholat namun di luar waktu terhitung lalai dari sholat terancam dengan neraka wail demikian pula Allah menyatakan dalam surat Maryam ayat 59 fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholat wa wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya maka Allah jadikan generasi-generasi penerus setelah mereka yakni generasi penerus yang tidak dididik agama. Yang dibiarkan bodoh, tidak ada ulama di dalamnya, yang sifat mereka akhirnya adha'us salat, menyia-nyiakan salat. Nih, menyia-nyiakan salat kadangkala salat namun di luar waktu atau kadang meninggalkan salat. Kenapa sebabnya? Wattaba'us syahwat karena ngikuti syah, syahwat. Ngikuti syahwat keinginan hawa nafsu ya. Apakah dunia, harta benda, apakah yang lainnya. Ini karena mengikuti syahwat maka Allah terangkan fasawfayal yalqawna ghayya maka mereka akan ditimpakan kepada mereka siksaan. naudzubillah nah Niki maka dari itu barakallahu fikum terkhusus salat-salat fardu karena itu adalah telah ditentukan waktu-waktunya maka kita menjaga waktu-waktu tersebut. Waktu-waktu tersebut. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan telah lewat ada usolawat fi awqatiha min ahba min ahabil a'mal ilallahi taala. Melaksanakan solat pada waktunya masing-masing tadi ini merupakan amalan yang paling dicintai Allah. Nggih, kalau ini sudah lewat hadis hadisnya. Barakallahu fikum. Melengkapi hal ini, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau sholat sunnah? Sholat sunnah kalau tadi sholat fardu. Maka di sana sholat sunnah atau sholat fardu terdapat di sana ada beberapa waktu yang dilarang kita untuk melakukan sholat. Nah, terdapat di sana waktu yang kita dilarang untuk melakukan Sholat di dalamnya Nah barakallahu fikum Waktu apakah itu? Nah barakallahu fik Maka kita melihat keterangan para ulama kita Di sana adalah Hunaka waktun Di sana ada waktu yang nuhiya sholatu fiha Dilarang untuk kita melakukan sholat di dalamnya Di antaranya adalah yang pertama Inda tulu'i syamsi ketika matahari terbit. Hatta yartafi'a qadra ramhin. Yaitu sampai dengan naik sekitar satu tombak. Ini waktu-waktu sholat. Nah, waktu-waktu sholat kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Dan di sana ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk melakukan sholat di dalamnya. Di antaranya apa? Adalah waktu ketika terbit matahari. Ketika terbit matahari. parokalofikum. Ketika terbit matahari, kita dilarang untuk melakukan sholat di dalamnya. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kalau sholat fardu, sholat subuh memang sudah Hah? Sudah habis waktunya karena sudah terbit mata matahari. Nggih. Lah kalau sholat sunnah juga tidak. Kenapa? Karena kata para ulama inilah disat seton meng, apa, menempelkan tanduk-tanduknya ke atas berharap ada orang yang sujud kepada seton. Eh, ini yang pertama. Yang kedua, inda zawali syamsi yaitu ketika matahari pas di ubun-ubun. Ketika matahari pas di ubun-ubun kita ini juga dilarang. Taruhlah kalau sekarang mungkin zuhurnya jam 12 kurang 10 taruhlah misalnya ya. Maka sekitar jam 12 kita sudah setengah 12 kita sudah tidak sholat. Sholat duha ya mungkin ngati-hati jam 11 sudahlah itu akhir waktu sholat duha. Nih. Ini ngati-hatinya demikian biar tidak terkena waktu-waktu lara larangan. Barakallahu fikum. Maka di sini masyiral muslimin itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga yakni ketika inda ghurubi syamsi ketika terbenam matahari ketika terbenam matahari maka disitulah waktu-waktu yang kita dilarang untuk melakukan sujud ataupun sholat Kenapa demikian? Tiga waktu tersebut alasannya sama. Karena disitulah waktu seton menancapkan tanduk-tanduknya sehingga berharap pada orang yang mau sujud ketika itu maka dianggap sujud kepada seton. Nefaliyatubillah. Ini waktu-waktu yang dilarang. Kemudian di sana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, waktu yang ke berikutnya yakni untuk sholat sunnah untuk sholat sun sunnah kalau tadi mutlak sholat fardu ataupun sholat sunnah lah kalau yang untuk sholat sunnah ditambahkan mimba di sholat di subhi hatta tatlu asyamsu setelah ter, setelah apa setelah ter, dilaksanakan sholat subuh sampai dengan terbit matahari sholat sunnah maka dilarang yang seperti ini sholat sunnah yang tidak ada sebabnya adapun tahiyatul masjid ini ada sebabnya sebab melepet teng mas, masjid maka itu dibolehkan karena tidak terkait dengan wak, waktu adapun sholat yang lainnya tidak nah kecuali di sana diriwayatkan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat qobliyah subuh di kodo sehingga dilakukan setelah sholat su subuh. Namun kalau mungkin menimbulkan fitnah, seyogianya dilakukan di luar waktu tersebut. nih. sebab kadangkala menungsa atau muslimin ketika mereka tidak mengenal tuntunan, kadangkala malah tuntunan diolok-olok. nih. maka di sini pandai-pandailah kita membawa diri. Jangan sampai saudara-saudara kita terjatuh kepada dosa dengan sebab kita yang tidak berhati-hati. Ya, kalau mencela tuntunan dosa mboten? Dosa. Nah, mungkin kita tergesa-gesa. Wah, wow, pres pres pres pres sunnah sunnah, bukan yang wajib perkaranya ya. Wah, sudah ini dicela-dicela, saudara kita kasihan mencela sunnah ya. Kita juga sakit beramal sunnah kok dicela. Nah, lihatlah. Makanya harus kita itu melihat sikon. Melihat sih sikon barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan diantaranya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya ketika sholat sunnah juga. Nam, kalau tadi Mintulu isyamsi hatta tartafi'a. Ini juga sejak terbitnya matahari sampai dengan naik satu tombak. Naik satu tom, tombak. Sehingga kalau jenengan kepengin sholat syuruk. Sholat isyrok ataupun sholat isyrok atau syuruk di sini ya. Sholat isyrok ini terjadi khilaf diantara para ulama di sana ada hadis yang mengatakan man sholla subha fi jama'atin summa nam yadhkurullaha fi musalla lam lam ya atau fa, famazala fi musalla yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu summa shalla raka'ataini kutiba lahu ajru umrah tam atau kama qol orang yang sholat subuh berjamaah kemudian dia tidak keluar dari tempat sholatnya berzikir kepada Allah, apakah membaca Al-Quran atau belajar ilmu agama, sampai dengan terbit matahari. Kemudian sholat dua rakaat, maka akan ditulis baginya pahala mendapatkan pahala umroh sempurna. Okay? Yang disebut sholat isyrok. Para ulama di sini khilaf. Sebagian mengatakan Sholat isyrok itu adalah aslinya sholat duha di awal waktu. Sholat duha di awal waktu. Yang lain mengatakan sholat isyrok yaitu dua rakaat. Yang jelas ada sunnah di sana sholat dua rakaat, namun melakukannya tidak ketika matahari terbit langsung. Namun apa? Yaitu min isyamsi hatta tartafya qadra rumhin sampai dengan dia itu barakallahu fikum salatnya ketika matahari sampai dengan naik satu tombak kurang lebih. Satu tom tombak ya. Oleh karena itu salat Idul Adha tidak dilakukan ketika matahari ter terbit namun nunggu agak na naik nggih. Satu tombak. <coughs> kurang lebih. Kalau sekarang jam berapa subuhnya? setengah lima taruhlah ya, ya mungkin jam enam, satu setengah jam setelahnya lah kurang lebih. Jam enam berarti sudah bisa untuk sholat isyrok. Sholat duha boleh. Nah, namun yang afdal kalau sholat duha ketika inda botil fisol kata Nabi, ketika anak-anak binatang itu pada derung gih, PP, lah itu merasa panas, jengkar sudah pindah maka di sini itulah yang bagus ya mungkin jam-jam 10 kenapa kata Rasulullah ini sholatnya awabin ya orang-orang yang betul-betul ingin kembali kepada Allah karena itulah manusia banyak terlalekan ya sibuk dan sebagainya namun itulah waktu yang afdol adapun pertamanya waktu isyrok tadi terakhirnya kapan qabla zawal sebelum zawalnya sekitar jam 11 dan seterusnya masih boleh untuk sholat Tuhan ini barakallahu fikum. Ini nanti akan datang pembahasan dalam solat solat sunnah. Nah, yang ketiga, yakni barakallahu fikum dilarang kita solat ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Setelah solat asar sampai dengan terbenam mata matahari. Lah ini dilarang dari solat sun sunnah. Dilarang dari solat sunnah. Nah barakallahu fikum sehingga kita meninggalkannya sholat sunnah yang sifatnya mutlak sifatnya mut, mutlak adapun tahiyatul masjid ini karena sebab kita masuk masjid maka yang seperti ini dibolehkan sholat tawaf juga karena sebab kita selesai dari tawaf maka tetap dibolehkan asal tidak barakallahu fikum pada waktu-waktu yang kita dilarang nah barakallahu fikum ini ma'asyiral muslimin rahimani wa di antara pelajaran tentang waktu-waktu sholat. Mungkin itu saja yang bisa kita ambil di malam hari ini mengenai waktu-waktu sholat dan dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk mengenai syarat sahnya sholat. Nah, syarat sahnya sholat mudah-mudahan bermanfaat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.